about the sirens of this burning cloud. Why should I cry if I know I'm gonna fall? I lost my breath when I get into the crowd. All the drive is so hard. trust in God, and oh, I don't wanna try to save my soul. Try to save my soul. Day by the day, I'm selling to the ground. I'm taking up into the sound. How many days should I stand? I'm trying, no one's scared, and I don't mind anymore. About the sirens of this burning cloud, why should I cry if I know I'm gonna fall? I lost my breath when to the crowd all the drive is so hard until the day give me out of this storm I see the hopeless under my God and I want to wanna try to save my soul Hang out into the sun. buat kawan-kawan yang dari yang di luar Bali atau siapapun yang senang berlibur ke Bali, senang, senang apa sering meluangkan waktunya ke Bali jika ada kesempatan, uh, saya cuma bisa berpesan uh, jangan cuma jadi penikmat Bali, tapi jika memang jika kalian memang benar apa namanya suka dengan Bali, jadilah pencintanya gitu. Jadi jangan cuma bisa datang ke Bali foto-foto lalu upload ke apa upload ke sosial media oh Bali keren oh Bali indah tapi ketika Bali dalam berada dalam kondisi bahaya sedang akan dihancurkan oleh kerakusan penguasa dan pengusaha kalian memilih untuk tidak peduli itu menurut saya itu sikap yang hipokrit ya itu jika memang in, mencintai Bali jika emang benar ingin apa Bali tetap asri dan lestari kami mohon dukungannya dukungan kalian siapapun agar ikut menjaga Bali jadi sekecil apapun dukungan kalian itu sangat berarti bagi apa namanya bagi alam Bali ini khususnya. Jadi bisa dengan cara masuk ke forbali.org, di sana ada petisi bisa diisi. Uh, yang kedua bisa membeli merchandise Bali Tolak Reklamasi. Dan yang ketiga bisa menyebarluaskan petisi atau apapun edukasi-edukasi di sosial melalui sosial media kalian tentang apa gerakan menolak reklamasi ini. Superman is dead. Tapi yang paling penting album ini kami dedikasikan untuk gerakan melawan lupa, untuk Munir, Marsina, Wiji Tukul, dan semua pahlawan-pahlawannya tanpa jasa di sana. Terima kasih. Pada intinya begini, sebagai band yang sangat jarang diekspos oleh media TV, karena mungkin karena kami tinggal di Bali dan mendapatkan kesempatan untuk berdiri di depan begitu banyak apa di depan ribuan mata dan disiarkan secara langsung di TV dan ditonton oleh jutaan mata juga di Indonesia dan di luar Indonesia juga. Kami ingin memanfaatkan kesempatan itu nggak cuma sekedar bilang terima kasih ini itu ini itu tapi untuk mengingatkan masyarakat Indonesia khususnya agar jangan pernah lupa jangan pernah lupa bahwa apa yang kamu baca dalam buku sejarah itu atau apa yang dipropagandakan oleh penguasa itu belum tentu benar gitu dan kami ingin agar anak muda Indonesia lebih apa ya mempunyai keingintahuan untuk apa sih itu melawan lupa itu gerakan apa itu melawan lupa dan siapakah Buji Tukul siapakah almarhum Munir siapakah Tan Malaka siapa itu Marsinah jadi kami ingin anak-anak muda itu agar ketika mereka mendengar gerakan melawan lupa, melawan lupa dan ditujukan kepada nama-nama tersebut siapa ya mereka itu dan mencari tahu sehingga dengan harapan kebenaran itu akan terus hidup karena selama ini di di Indonesia sejak sejak zaman kemerdekaan hingga kini itu banyak sekali pahlawan-pahlawan yang dilenyapkan oleh penguasa yang mereka seharusnya layak menjadi pahlawan karena pengetahuan dan wawasan dan kontribusi mereka terhadap kemanusiaan dan alam dan keadilan dan mereka dilenyapkan oleh penguasa atas nama stabilitas dan itulah kenapa kami dedikasikan saat awarding night itu kami dedikasikan award kami kepada gerakan melawan lupa agar lebih banyak lagi anak-anak muda Indonesia menggali untuk mencari tahu kebenaran seperti apa sejarah bangsa ini yang sebenarnya. Kalau saya lihat sendiri sekarang ya saya ini sudah bukan sekedar band tapi kayak semacam apa ya lagi like movement dan semoga apa yang coba kami suarakan melalui musik kami movement kami ini bisa menyentuh banyak apa banyak anak-anak muda meskipun mereka bukan penggemar SID gitu itu tentang kecintaan terhadap alam ya uh, tentang kesetaraan tentang hum, apa kemanusiaan jadi semoga itu bisa menyentuh lebih banyak anak-anak muda gitu